Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ayakallah. Kaifantum? Khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam. Gimana? Bisa langsung dimulai? Naam, tak. Taib. Kita langsung aja ya.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 Alhamdulillah kita di hari ini Kamis 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang al-iman bi adzabil qabr wa munkar wa nakir. Kita telah sebutkan adillah dari, dari Al-Quran maupun As-Sunnah tentang al-iman terhadap bil kubur termasuk juga terhadap mungkar dan nakir. Dan ini termasuk salah satu bagian dari prinsip iman indah ahli sunnatil jamaah. Bagian dari iman terhadap yaumil akhir. Termasuk bagian dari iman terhadap iman yaumil termasuk bagian dari iman terhadap yaumil akhir. Dan telah kita sebutkan bahwa dalil-dalil tentang fitnatul kubur, azab atau nikmat kubur ini mutawatirah. Al-Allamah Shalal Fauzan hafizahullah menegaskan fal adillatu ala adzabil qabr mutawatirah dalil-dalil tentang azabul qabr ini mutawatirah. Faman kadzaba bi azabil qabr al mu'tazilah wa man naha nahwahum fa innahu mukhalifun lil adillatil mutawatirah. Maka barang siapa yang mendustakan azabul qabr tidak mau percaya terhadap azabul qabr yaitu dari kalangan Mu'tazilah atau siapapun yang searah dengan mereka maka berarti dia telah menyelisihi dalil-dalil yang mutawatirah. Yang ini prinsip yang diletakkan oleh Mu'tazilah sendiri. Ketika yaitu mereka mempersyaratkan bahwa untuk akidah harus mutawatirah. Ya. Adapun hadis ahad tidak boleh dipakai dalam akidah. Nah, nah ini sekarang ada kabar mutawatirah. Nah, persyaratan atau prinsip yang diletakkan oleh Mu'tazilah itu batil karena tidak ada tidaklah dipersyaratkan bahwa dalil-dalil tentang akidah itu harus mutawatir. Nah, walaupun itu hadis ahad asalkan sahih maka itu makbul diterima dan memberikan fungsi ilmu yakin sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu mengutip keterangan Al-Imam Rabi Al-Madkhali hafizahullah Nah, nah bersama dengan prinsip Mu'tazilah yang batil itu yang mempersyaratkan harus mutawatirah, mereka sendiri melanggarnya termasuk dalam permasalahan azabul qabr. Dalil-dalilnya mutawatirah namun mereka menolaknya. Sehingga barang siapa yang mendustakan azabul qabr maka berarti dia telah menyelisihi dari dalil yang mutawatirah wa yakunu mukhtallan wa yakunu muhtallal aqidah wal billah dan akidahnya cacat berarti dia. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Wa faqidan li aslin min usulil aqidah wa wal iman bi adabil qabr dan kehilah dia kehilangan salah satu asal salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip akidah yaitu iman terhadap adabil qabr. Fa in kana muta'ammidan 'arifan bin nusus lakin yukabir wa yanfi bahwa kafir. Maka barang siapa yang sengaja sengaja mengingkari padahal dia tahu nas, tahu dalil-dalil tentang azabil qabr, namun dia sombong dan menafikannya, sengaja sombong dan menafikannya, maka dia kafir. Amma idza kana muta'awwilan au muqallidan au jahilan la yakfur lakin yudallal wala yukaffar adapun kalau dia mutaawil yakni tahu nas kami bilang oh, maksudnya begini maksudnya begini karena ada alasan begini karena ada ayat begini ada mutaawil ya cari-cari makna eh, makna-makna yang dia maukan sesuai dengan kebodohan atau hawa nafsunya maka dia mutaawil nah atau mukallidan atau dia seorang yang bertaklid saja au jahilan orang yang jahil fahadha la yukaffar orang seperti ini dia mendustakan adabul qabr namun karena mentakwil karena dia orang yang bertaklid karena dia orang yang bodoh maka dia tidak dikafirkan lakin yudallal la yukaffar namun dia dinyatakan sesat walaupun tidak kafir nah barakallahu fikum sehingga kafan dinyatakan dia kafir kalau dia sengaja dan tahu dalil-dalilnya. Namun tetap menolak maka ini kafir. Barakallahu fikum. Taib dengan demikian selesai kita dari pembahasan tentang azabil qabr dan atau nikmatul qabr yang sebelumnya didahului dengan fitnatul qabr. Taib berikutnya adalah Qalal muallifu rahimahullah wal iman bihawdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walikulli nabiyyin haudun illa salihan alaihi salam. Fa inna haudahu dar'u naqatihi. Berikutnya adalah iman terhadap haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telaga nabi, telaga rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini akan ada di kelak di yaumil qiyamah. Nah, maka kita wajib beriman terhadapnya. Barakallahu fikum. Walikulli nabiyyin haudun dan setiap nabi memiliki haud. Illa salihan alaihissalam kecuali nabi saleh. Fa inna haudahu dar'u naqatihi. Karena haud beliau adalah susu ontanya. yakni onta yang merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Saleh. Al-Allama Sa'ad Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, "Kadzalika min usul ahli sunnati wal jamaah al-iman bil haud." Ya. Maka termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah beriman terhadap telaga haud. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu haudun Wa kullu nabiyyin mil anbiya lahu haudun tariduhu ummatuhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki haud, telaga. Demikian pula setiap nabi itu juga memiliki telaga yang telaga itu akan didatangi oleh umatnya. Nanti di yaumil qiyamah, li'anna nas yusibuhum atasun syadid yahtajuna ilal ma' Karena umat manusia waktu itu nanti di yaumil qiyamah itu tertimpa kehausan yang sangat sangat haus, sangat-sangat haus sehingga mereka sangat-sangat butuh kepada air. Wa haudhu huwa a'zamul hiyab. Dan telaga nabi kita adalah telaga yang terbesar. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Ya. Panjangnya itu perjalanan satu bulan. Lebarnya juga perjalanan satu bulan. Ma'uhu asyaddu bayadhan minal laban. Airnya lebih putih dibandingkan air susu. Wa ahla minal asl. Dan lebih manis dibandingkan madu. Wa aniyatuhu adada nujumis sama. Bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Man yashrabu man yashrabu minhu syarbatan lam yazma ba'daha abada. Barang siapa yang meminum darinya sekali minum saja, maka dia tidak akan haus selamanya. Wa yuzadu anhu al-murtaddun alladzina irtaddu ba'da rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan diusir dari telaga tersebut ke orang-orang yang murtad yang meninggalkan agama sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam Wa yuzadu anhu man kadzdzaba bih. Wallahu alam min ahlil bidah. Demikian pula akan diusir darinya orang yang mendustakan beliau yakni dari kalangan ahlil bidah. Ayol ikhwah rahimani wa Demikian keterangan Syekh Sadal Fauzan tentang haud ini. Yang pertama bahasanya ini merupakan salah satu prinsip iman ahlu Sunnah Jamaah. Yang mana iman terhadap haud masuk bagian dari iman terhadap yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengingkari haud maka iman dia terhadap yaumil qiyamah cacat. Nah, kemudian beliau menerangkan bahwa semua rasul memiliki haud. Semua rasul memiliki haud. Yang mana haud itu akan didatangi oleh umatnya. Kenapa akan didatangi? akan didatangi oleh umatnya masing-masing Kenapa? Karena umat manusia kala itu sangat haus, butuh dengan air. Kemudian beliau terangkan bahwa keistimewaan beliau terangkan tentang keistimewaan haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwa rahimani Dalil atau hadis-hadis tentang telaga ini, telaga Nabi alaihi salatu wassalam juga merupakan hadis-hadis yang mutawatirah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah melalui sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa wa ma'uhu abyadu minal waraq wa rihuhu atyabu minal misk wa kizanuhu mis sama. Aman syariba minhu fala yadma'u ba'dahu abada. Telagaku itu sepanjang perjalanan satu bulan. Pojok-pojoknya itu sama. Airnya lebih putih daripada kertas. Aromanya lebih wangi daripada misik. Bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit Barang siapa yang meminum darinya, maka dia tidak akan haus setelah itu selamanya. <clears throat> Ini riwayat Al-Imam Muslim. Demikian pula hadis Abi Hurairah. Juga riwayat Al-Imam Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna haudi ab'adu min ayilah min Aden. lahu ashaddu bayadan min al-thalj wa ahla min al-asl bil laban. Wala aniyatuhu akthar min adadin nujum. Wa inni la asuddun nas anhu kama yasuddur rajulu ibilan nas an haudhihi. Qalu ya Rasulullah ata'rifuna yawma idhin qala na'am lakum sima laisat li ahadin minal umam tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu wa la yasuddanna anni ta'ifatun minkum fala yasiluna fa aqul ya rab haula'i min ashabi fayuh fayujibuni malakun fayaqul wa hal tadri ma ahdathu ba'dak Sesungguhnya telagaku lebih jauh, yakni lebih panjang dari bandingkan Ayilah dan Aden. Nah, Ayilah, wallahu alam itu Baitul Maqdis sampai ke Aden. Lebih panjang lagi jaraknya, luas dan lebarnya. Dan sungguh telagaku itu lebih putih dibandingkan salju. Lebih manis dibandingkan madu yang bercampur dengan susu. Dan sungguh ya bejana-bejananya itu lebih banyak dibandingkan jumlah bintang di langit. Dan sungguh aku ak <clears throat> akan menghalangi manusia darinya. Sebagaimana seseorang menghalangi onta manusia dari telaganya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali kami pada hari itu?" Maka Nabi menjawab, iya, kalian memiliki ciri atau memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari umat-umat sebelumnya. Kalian akan datang kepadaku dalam keadaan gurran muhajjalin. Ya, gurran muhajjalin itu ada warna putih di kepala, di keningnya, dan di kedua tangannya. Min asaril wudhu sebagai pengaruh dari bekas wudu. Wala yusaddanna anni ta'ifatun minkum dan sungguh ada sekelompok yang akan dihalangi dariku ada sekelompok di antara kalian yang akan dihalangi dariku fala yasilun sehingga dia tidak bisa sampai maka aku bertanya ya Rabb, aku berucap ya Rabb, haula min ashabi wahai Rabbku, mereka termasuk di kalangan sahabatku ya atau ahlul Islam maka ada di antara malaikat yang menjawab wahal tadri ma ahdatsu ba'dak tahukah kamu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu nah barakallahu fikum uh, mungkin kajian kita di malam hari ini kita cukupkan sampai di sini uh, mengingat ada beberapa agenda. Ana ada beberapa agenda yang harus Ana selesaikan di malam hari ini. Fa insya Allah kita akan sempurnakan pembahasan tentang haud pada pertemuan yang akan datang. <clears throat> Barakallahu fikum. Tapi sebelum ditutup, jika ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Tafadhol. Ya, enam. Nah, di sini memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang urutannya. Karena memang tidak ada nas yang sarih tentang urutan tersebut. Ya. Di antara ulama menyatakan bahwa haud sebelum sirat. Haud sebelum sirat. Nah. Namun ada antara ulama yang lainnya mendapat la sirat dulu baru haud. Seingat ana di antaranya Imam Al-Bukhari rahimahullah yang menyatakan bahwa haud dulu apa sirat dulu baru haud. Yang itu tampak dari penyusunan hadis-hadis ya tentang ini dalam sahih beliau. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Nah, fa'ala kulli hal uh, tidak ada nas sarih yang menyebutkan tentang urutan ini. Tentang urutan. Sehingga di antara ulama memiliki istihad yang berbeda-beda tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, ada lagi? Halo, didengar ya? Taib kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.